Masdarnya apa? Fi'alan. Ikomatan mana mana mana mutal ya mutal fa'nya di situ dengan ya? Iqomatan itu. Oh, Apa wazannya Bu sama? Seperti ya mana Ya Saro, <laughs> kalau wazannya mu'talfa bil ya masdarnya ya mufa'alatan enggak dua masdarnya cuman satu saja tapi kalau bukan mu'talfa bil ya wazannya masdarnya bisa dua bisa fi'alan bisa mufa'alatan tapi kalau mu'tal ya, mu'tal bil ya, wazannya cuma satu sama mufa'alatan. Yasara sarotan Tapi ya, bismillah. <clears throat> Kita lanjutkan. Salis yang ketiga. Masdarul fi'li al-khumasi was-sudasi. Yaitu masdar dari fiil khumasi wasudasi. Fiil yang lima huruf dan enam huruf. Kalau pertemuan kemarin dia yang empat huruf. Kalau sekarang dia lima dan enam huruf. Masadirul af'ali al-khumasiyati was-sudasiyati qiyasiyatun. Masdar-masdar bagi fiil-fiil yang lima huruf atau yang enam huruf juga sama kiasiyah. Ya, sifatnya dikiaskan. Bukan simai. Artinya sama dengan yang empat huruf. Bisa kita pegang satu wazan, kemudian kita kiaskan setiap fiil yang mengikuti timbangan itu. Yang pertama, idza kana al-fi'lu al-khumasiyyu aw sudasiyyu mabdu'an bi hamzati waslin jaa masdaruhu ala wazni madhihi ma'a kasril harfi as-salisi wa ziyadati alifin qabla al-akhir. Apabila fi'il tersebut adalah fi'il yang lima huruf atau yang enam huruf. Mabdu'an bi hamzati waslin. Didahului dengan hamzah wasol. Ya. Dia fi'il tapi diawali dengan hamzah wasol. Hamzah wasol nanti adalah hamzah yang apabila ada huruf waw sebelumnya atau didahului dengan huruf sebelumnya, maka hamzah wasolnya itu tidak terbaca. Seperti ijtama'a kalau kita kasih waw wajtama'a. Bukan dibaca wa ijtama'a tapi wajtama'a. Ya, diawali dengan hamzah wasol. Maka ja'a masdaruhu ala wazni madihi. Maka masdarnya nanti ikut wazan fi madinya. Ma'a kasri half al-harfi as Dengan catatan, dengan tambahan, yaitu mengkasrohkan huruf yang ketiga. Ya. Jadi huruf yang ketiga itu dikasroh. Waziyadati alifin qabla al-akhir. Dan menambahkan huruf alif sebelum huruf yang terakhir. Perhatikan. Kita punya fiil lima ataupun enam huruf. Kalau diawali dengan apa ini? Hamzah wasol. Ya. Ini adalah hamzah wasol. Maka nanti masdarnya Paham yang di buku dulu masdar itu sama dengan wazan fi'il madi. Cara membuatnya sama. Kita ambil contoh fi'ilnya. Ijtama ijtama'a. Enam huruf ya. Diawali dengan huruf hamzah wasol. Maka cara membuat masdarnya sama dengan ini wazan fiilnya. Hanya perbedaannya nanti huruf yang ketiga di kasroh. Ijtama'a berarti tak huruf yang ketiga di fathah. Maka pada ini nanti huruf yang ketiganya di kasroh. Ijtima'a. Kemudian sebelum huruf yang terakhir, yaitu sebelum huruf ain, itu ditambahkan alif. Maka menjadi ijtima'un. Atau kalau kita buat koedah ringkasnya, kalau wazannya ifta'ala, ifta'ala, ya, masdarnya nanti adalah ifti'alan. Nah, tapi kalau kita pakai koedah ini, berarti hanya khusus di wazan ifta'ala saja. Tapi kalau kita pakai wazan ini, koedah ini, ini berlaku untuk yang lima huruf, yang enam huruf, yang penting huruf pertamanya hamzah wasol. Ya, kalau kita pakai kaidah ifta'ala berarti hanya untuk yang 6 huruf. Ya, 5 huruf ya, afwan. Ya, untuk yang lima, lima huruf. Nanti kalau dia yang 6 huruf nggak bisa mengikuti wazan itu. Mafhum? Ifti'alan. Nah, kalau kita ambil yang 6 huruf misalkan istaf'ala. Istaf'ala. Berarti kita harus buat wazan tersendiri lagi. Istif'alan. Hmm. Ya. Ini yang lima huruf ifti'alan, ini yang enam huruf istif'alan. Artinya pegang ini dulu. Nanti kalau dapat yang enam huruf, ingat wazannya istif'alan. Tapi kalau kita pakai koedah ini, maka mau yang lima huruf atau yang enam huruf sama-sama masuk. Istaf'ala maka cara membuatnya tadi sama, istaf'ala. Perbedaannya huruf yang ketiga di kasroh, sebelum huruf yang terakhir dikasih ala alif. Maka menjadi istif'alun. Jadi koedah yang disebutkan sama musonif ini, koedah yang mau fi'il lima huruf sama, mau fi'il enam huruf sama. Ya. Tapi kalau kita pakai yang koedah yang di atas, yang tadi ifta'ala ya kita harus hafal masing-masing wazannya ifti'alan istaf'ala istif'alan gitu tapi kalau ini ya kita kalau kita kita ingat bedanya kalau dia fi'il lima huruf atau enam huruf wazan masdarnya sama dengan wazan fi'il madi hanya perbedaannya dua kalau pada masdar huruf yang ketiga di kasroh dan huruf sebelum huruf huruf sebelum huruf yang terakhir ditambahkan alif. Disitulah yang membedakan gitu. Mau lima huruf, mau enam huruf. Seperti ijtima'a menjadi ijtima'an, indafa'a menjadi indifa'an, istakobala istiqbalan. Sama ya. Karena kalau kita pegang wazan ifta'ala, nanti wazan infa'ala nggak masuk. Ya kan? Kalau pegang kita pegang wazan ifta'ala, nanti wazan istaf'ala tidak masuk. Tapi kalau kita pegang kaidah lima huruf atau enam huruf yang penting diawali dengan hamzah wasol, maka cara membuatnya nanti adalah sama dengan wazan fi'il madinya. Hanya perbedaannya huruf yang ketiga di kasroh sebelum huruf yang terakhir ditambahkan alif. Mau infa'ala, mau ifta'ala, mau istaf'ala. Sama hukumnya. Ya kan? indafa'a masdarnya nanti indafa'a juga. Cuman perbedaannya huruf yang ketiga di kasro mana di sini? Huruf dal di kasro indifa'a, indifa'a. Kemudian sebelum huruf ain yang ter, sebelum huruf terakhir dikasih huruf alif. Berarti menjadi indifa'an atau indifa'un kalau dibaca rofa. difahami? Abu Isham paham nggak? Sekarang poinnya idza kana al-fi'lu mabdu'an bita iza bita ta'in za'idatin ja'a masdarhu ala wazni fi'lihi al-madi ma'a dhammi ma qabla akhirih. Apabila ada sebuah fi'il diawali dengan tak zaidah Berarti maksudnya fiil yang lima huruf atau yang enam huruf ini bukan diawali dengan hamzah wasol. Tapi diawali dengan harfut ta yang sifatnya ziyada. Paham ini? Maka nanti wazannya tuh kalau kita lihat ke wazan fiil yang tambahannya itu berarti lima huruf atau enam huruf ala sama tadah roja berarti lala, Ya tadah roja tafa lala. kalau kita ngambil ke wazan fiilnya iya kan nah. maka nanti cara membuat masdarnya itu sama dengan wazan fiil madinya tapi perbedaannya sebelum huruf yang terakhir di domma ma'ad dommi didommakan makobla akhirihi huruf sebelum huruf yang terakhir Contoh takot dama masdarnya sama, takot dama juga. Cuman huruf yang sebelum terakhir di dom domah menjadi takot duman Karena masdar kan dibaca nasof ya. Ta'allama ta'alluman, tadah roja, tadah rujan. Kenapa musonif menyebutkan dengan koedah seperti ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain? Kalau antum pegang koedah seperti ini, Begitu nanti antum lupa untuk membuat cara sebuah masdar, ini dibaca apa nanti? Antum tinggal ingat, lihat hurufnya. Oh dia ada empat huruf. Ya ada lima, enam huruf. Takut dama itu enam huruf ya. Ya. Lima huruf ya. Ya lima huruf. Maka caranya nanti karena diawali dengan tak ziyada, masdarnya sama dengan wazan fiilnya. Cuman sebelum huruf yang terakhir, itu hurufnya di dhamma. Taqaddama taqadduman. Ya, ta'allama ta'alluman. Tadahraja tadahrujan. Sama. Ya. Yang penting fiil yang lima atau yang enam huruf tadi dia itu diawali dengan huruf tak ziyadah. Kalau dia diawali dengan hamzah wasol, Kaidahnya seperti yang di sebelah tadi. Paham ini? Sama dengan wazan fi'il madinya, perbedaannya huruf yang ketiga di kasroh, sebelum huruf yang terakhir dikasih alif. Kalau ini caranya, maka dia sama dengan wazan fi'il madinya, hanya huruf yang terletak sebelum huruf yang terakhir di domah. Kalau tazal zala, masdarnya apa itu nanti Abu Nisa kalau kita mau buat? tazal zala, tazal zulan, Ya. Karena kan fiilnya 6 huruf, tazal zala, 5 huruf, kemudian diawali dengan tak ziyada. Ya, termasuk dari saal tumuniha, Ya kan? Itu kan huruf ziyadah maka caranya nanti ikutkan wazan fi'il madinya namun huruf sebelum huruf yang terakhir di dhamma tazalzala tazalzulan tadah roja tadah rujan ada pertanyaannya Ar-Rabi yang keempat. Ini diperhatikan ya, ini masih istilah baru ini bagi antum. Pembahasan ini baru pertama ini. Ya. Al-masdaru al-mimiyu. Masdar mim. Ya. Masdar mim. Ya. Masdar tapi diawali dengan harful mim. Huruf mim. Di sini lihat. Al-masdaru al-mimiyu. Masdar mim masdarun mabdu'un bimimin zaidatin. Dia itu adalah sebuah masdar yang diawali dengan huruf mim ziyadah. Huruf mim tambahan. Jadi mimnya itu tambah tambahan. Wa yuaddi nafsa ma'nal masdari dan dia memberikan makna seperti makna masdar. Jadi makna yang ada pada masdar mim itu itu sama dengan masdar yang biasa. Maknanya sama dengan masdar. Perbedaannya hanya satu, yaitu apa? Dia diawali dengan huruf mim. Perhatikan, Anda tambahkan di sini. masdar mim. Masdar mim adalah sebuah masdar yang diawali dengan huruf mim. Ya, diawali dengan huruf mim. sifatnya mim ini zaidah tambahan. Ya, sifat mimnya ini tambahan. Masdar ini nanti, masdar mim ini yang disebut dengan masdar mim nanti ini itu ya dulu alal hadasi al mujarrad minaz zamani zat. Dia ini adalah sebuah masdar, sebuah kata yang bermakna atau menunjukkan sebuah kejadian menunjukkan sebuah kejadian Tapi meskipun dia menunjukkan kepada sebuah kejadian tidak berkaitan dengan waktu. Ya, tidak berkaitan dengan waktu. Jadi meskipun dia menunjukkan kepada makna sebuah kejadian tapi dia tidak menunjukkan kepada tidak berkaitan dengan dengan waktu mujarrad minaz zaman, kosong dari zaman. Lihat. Yang berikutnya di antara poin masdar muawwal, eh masdar mim bisa dibuat dari fiil yang tiga huruf atau selainnya. Jadi mau fi'il tiga huruf, mau fi'il empat huruf, mau fi'il lima huruf, boleh. Itu diantara sifat dari masdar mim. Ya. Dia bisa dibuat dari fi'il tiga huruf, bisa juga dibuat dari fiil yang lebih dari tiga huruf. Jadi jangan digambarkan, oh masdar mim itu untuk fiil tiga huruf saja. Enggak. Lebih dari tiga huruf juga bisa dibuat dengannya. Sekarang lihat. Yang selanjutnya wa yusagu al masdaru al mimiyu min al fi'li as sulasi ala wazni maf'alin. Masdar mim dari eh, dan dibuat masdar mim dari fi'il yang tiga huruf ikut wazan maf'alun. Kalau dibaca nasof maf'alan. Ya. Jadi kalau fiilnya tiga huruf, masdarnya nanti masdar mimnya alun Berarti dia apa di sini? Kiasia juga. Ya. Karena kita punya wazan yang bisa dipegang. Jelas ini. Illa iza kana al-fi'lu awwaluhu harfu illatin fayusogu ala maf'ilin. Kecuali apabila fiilnya nanti adalah fiil yang huruf pertamanya adalah huruf illah. Ya. Fayusogu maf'alin. Maka masdar mimnya dibuat mengikuti wazan maf'ilin. Maf'ilun. Perhatikan ya. Kalau dia fi'il tiga huruf, yusogu al-masdaru al-mimiyu minal fi'li as-sulasiyi ala wazni maf'alin. Dibuat masdar mim dari fi'il yang tiga huruf. Ya, mengikuti wazan maf'alun. Itu dibaca maf'alin karena mudhof ilaihnya kalau dalam tulisannya. Tapi kalau dalam muasan yang bisa kita pegang maf'alun. Kecuali kalau misalkan fi'il tiga huruf tadi, huruf pertamanya adalah huruf illah. Maka diikutkan fayusogu ala maf'ilin. Maka dia dibuat mengikuti wazan maf'ilin. Contoh. Arodo ro'yatan ma'rodon ya arodo ro'yatan ma'rodon dia telah mengungkapkan ro'yatan sebuah pendapat ma'rodon ya ai maksudnya adalah secara lisan ya ma'rodon di situ maksudnya dia telah mengungkapkan sebuah pendapat secara lisan ai ardon mantikian mengungkapkan dengan secara lisannya ucapan mantikian itu maksudnya secara li ucapannya Kemudian laqad kana mihi mau mauqi'u hasanin atau mau kiun hasanun. Sungguh di dalam perkataan dia, di dalam perkataannya mauqiun hasanun, punya pengaruh yang baik. Ya, ai waqaun hasanun. Ya. Di situ waqaun hasanun, yaitu terjatuh atau terjadi dengan baik. Jadi laqad kana likalamihi, sungguh telah ada pada perkataan seseorang tadi mauqi'un hasanun yaitu pengaruh yang baik, sesuatu kejadian yang baik. Ya. Ai waqa'un hasanun maksudnya kejadian yang yang baik. Maksudnya perkataan itu memberikan pengaruh yang bagus. Nah, mauqi'un itu dari waqa'a. Tapi karena waqa'a ini adalah fiil yang diawali dengan harful illah, maka dia diikutkan wazan maf'ilun. Adapun ma'arodon itu dari fiil arodo. Ya. Tapi karena dia bukan harful illah huruf pertamanya tapi huruf ain, maka masdar mimnya nanti ikut wazan maf'alun. Ya, masdar mimnya ikut wazan maf'alun. Jelas ini? Itu kalau dia tiga huruf. Yang berikutnya, idza kana al-fi'lu ghairu sulasiyin. Apabila fi'ilnya nanti bukan fi'il yang tiga huruf, empat huruf atau ke atas. Kanal masdaru al-mimiyu, maka masdar mimnya ala wazni mudhara'atin. Ala wazni mudhari'ihi. Itu ada tak atau enggak tuh? Hah ya. Ala wazni mudhari'ihi ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan wa futiha ma akhir. Apabila fiilnya selain dari fiil tiga huruf, maka masdar mimnya ikut wazan mudori'nya. Ya, maka masdar mimnya nanti itu ikut wazan fiilnya. Fiil mudori'nya maksudnya. Jelas? ma'a ibdali harfil mudhara'ah bersamaan dengan menggantikan huruf mudhara'ah menjadi huruf mim yang di Ya, dengan menjadi huruf mim yang di Wa futiha ma qoblal akhir dan difathahkan huruf sebelum huruf yang terakhir. Ya. Lihat ya. Mislu qultu lahu, saya katakan kepada dia. Ilal multaqo sampai jumpa. Ai maksudnya iltiqa'u. Ai maksudnya sampai jumpa. Jadi al iltiqa itu artinya adalah sampai jumpa. Ya. Nah, multaqo ini masdar dari masdar mim dari fiil iltaqo yaltaqi iltiqaan. Nah, kalian boleh membuat masdar mimnya, tapi caranya karena dia sudah lebih dari tiga huruf, cara membuatnya sama dengan wazan fi'il mudhari'nya, iltaqo yaltaqi. Sudah? Kemudian huruf mudoroahnya yaltaqinya tadi kalian ganti dengan mim yang di doma, Yaltaqi menjadi mim yang di doma. Kemudian setelah itu ketika sebelum huruf yang terakhir itu di fat di fathah berarti menjadi multaqo. Ya, maka menjadi multaqo. Perhatikan ya. Karena nanti ada sorof, ada sorof yang kuning yang tipis itu yang kecil, itu ada masdar mimnya di situ. Ya, ada yang memasukkan masdar mim, ada yang tidak gitu. Jadi maknanya dia sama dengan masdar biasa nanti. Maknanya sama, fungsinya sama. Hanya perbedaannya dia diawali dengan huruf huruf mim. Lihat. Kalau kita ambil yang tiga huruf dulu ya. Fataha. Ya. Tiga huruf. Masdar biasanya kan fathan. Fataha yaftahu fathan. Nanti fahuwa maftahun. Ya gitu kalau di, masdar, di ada sorof kecil kuning itu. Dulu anak pernah belajar sebentar itu awal-awal. Nanti ada gitu. Fataha yaftahu fathan fahuwa maftahun. Fatihun wa maftuhun. Nah, itulah master mimnya. Cuman kalau di kitab yang antum pakai, Ahasan ada master mimnya. Terakhir baru ada ya, kalau di awal-awal nggak disebutkan itu. Tiga huruf. Wazannya, wazannya nanti apa di sini? Maf'alun. Karena tidak ada huruf ilahnya yang pertama ya kan? Fa bukan harfu illah. Berarti nanti fahuwa maftahun. Masdar mim. Maknanya sama dengan ini. Doroba. Masdarnya adalah dorban. Fahuwa madrobun. Ikut wazan maf'al. Wako'a. Berapa huruf? Tiga huruf, tapi permasalahannya dia huruf pertamanya adalah harful illah. Waqa'a, yaqa'u, waqa'an. Masdarnya waqa'an. Fahuwa kiun. Ikut wazan ilun. Kalau akalah, Abu Nisa, masdar biasanya dulu aklan. Masdar mimnya? Hah? Hmm, mana bisa? Maf'alun. Hah? Makalun. <laughs> Makalun. Makalun. Ya kan? Maf'alun. Abu Syam. Kotala. Apa masdar aslinya? Kotlan. Fahuwa. Fahuwa ini maksudnya masdar mimnya? Eh, ini kiasia ini. Apa wazannya yang kita pegang untuk wazan tiga huruf? Ini. Karena tidak ada awal, tidak diawali dengan huruf ilah ya. Berarti wazannya ini. Berarti masdar mimnya apa nih kalau kotalah? Makok talun. Jangan gugup. Jadi ingat, kalau dia fi'il tiga huruf, masdarnya ada dua, maf'alun atau maf'ilun. Perbedaannya apa? Kalau maf'ilun untuk yang fa' fi'ilnya berbentuk harful illah. Selain daripada itu, masdar mim dari fi'il tiga huruf, wazannya hanya ini, maf'alun. Kalau Nasoro, Abu Salman, masdar aslinya dulu. Masdar mimnya Mansoro. Udah kan? Hah? Di kita tasrif itu ada itu pembahasan itu. Kalau Ustaz Abu Mas'ud, dia itu kalau mentasrif nanti dia sering menyebutkan masdar mimnya. Karena dulu dia belajar memang pakai kitab tasrif yang kuning itu. Qatala yaqtulu qatlan huwa qatilun wa maqtulun. Sering dia kalau mentasrif itu Anda dengarkan menyebutkan masdar mim karena memang yang itu yang dia pakai tadi itu bukunya Memang ada penyebutan masdar mim di situ. Jadi masdar mim itu apa? Adalah masdar yang diawali dengan huruf mim. Paham? Yang sifatnya mim ini adalah zaidah, tambahan. Kemudian menunjukkan kejadian sama dengan masdar tapi dia juga tidak berkaitan dengan waktu. Nah, tadi yang berapa huruf tadi? Empat yang lebih dari tiga huruf ya. Dia lebih daripada tiga huruf. Caranya tadi apa? Ikutkan wazan fi'il mudhari'nya. Huruf mudoranya diganti dengan huruf mim yang di doma dan di kasroh. Huruf sebelum huruf yang terakhir. eh di fathah ya, di fathah huruf sebelum huruf yang terakhir. Berarti kalau kita buat contoh, kalau tadi kan yuko tilu Berapa huruf sini? Lima ya, berarti aslinya dia sudah empat huruf ya. Kotala. Berarti kan dari sini permasalahannya, bukan tiga huruf lagi berarti kan? Maka cara membuat masdar eh, masdar mimnya tadi bagaimana? ikutkan wazan fi'il mudhari'nya. Berarti yukotilu. Kemudian mudoro'ahnya ini, mudoro'ah itu kan anita itu. Diganti dengan mim yang di domah. Karena sudah ada domma di sini berarti tinggal mim saja gitu. Kemudian huruf sebelum huruf yang terakhir itu di fat, fathah. mukotalun. Jelas ini? Kenapa disebutkan kaidah seperti ini? Fungsinya untuk mencakup secara umum gitu. Jadi antum gak pegang wazan tersendiri lagi kalau sudah lebih dari tiga huruf. Caranya ambil fiil mudorinya, kemudian mudoroanya diganti dengan huruf mim yang di doma, kemudian setelah itu sebelum huruf yang terakhir di fat di fathah. istaghfara. Abu Nisa, istaghfara. Sudah banyak hurufnya situ ya, enam huruf. Berarti dia nggak masuk di kaidah ini lagi kan? Maaf alun sama maaf ilun masuk apa enggak? Enggak masuk lagi ya. Karena maaf alun sama maaf ilun ini khusus untuk wazan yang tiga huruf. Bagaimana cara membuatnya ini? Masdar mimnya. Yastagfiru Buat mudorinya dulu. Yastagfiru. Setelah itu? Hah? Koidahnya dulu. Langkahnya jangan langsung jadikan. Tahapannya dulu gitu. Yaknya diganti dengan mim. Mimnya berharokat apa di sini? Doma. Hmm. Yastaghfiru. Setelah itu? fathah. Karena dia sudah jadi isim berarti mustag farun. Mas mim. Ya kan? Mustaghfarun, istaghfara, mustaghfarun, istaghfara, yastaghfiru, istighfaron. Fahuwa mustaghfirun. Eh, wa fahuwa mustaghfarun. Mas apa? Ada sebagian kosakata yang dipakai seperti itu. Cuman kan terkadang kita tidak melihat dia sebagai mastermind, mim. Cuman ada. Kalau kita tahu kaidahnya nanti bisa kita hukumi dia adalah master. Kita nggak bahas mastermind, mim, yang penting kita oh ini master. gitu. Tentunya keluar lah, ngapain dibahas sama mereka kalau nggak keluar pembahasan itu. Pembahasan itu memang ada. Dan dalam buku-buku Nahu, ya antum pasti akan berhadap buku-buku sorof, antum akan dihadapkan dengan mastermind. Ya, di sini setelah pembahasan masdar tulis ini al-masdaru al-mimiyu. Khusus pembahasan masalah masdar mim. Bisa. Dijadikan masdar maf'ul mutlak bisa. Karena dia bagian dari masdar juga gitu. Cuman penggunaan seperti itu jarang gitu. Karena kan nanti keluar dari koedah. Kalau masdar maful mutlak itu kan yang disebutkan hanya masdarnya saja. Kalau tazab zaba tazab zaba ya Tafa'lala. Fi'il madin ya. Tafa'lala tazabzaba. Buat Abu Akbar jadi masdar mimnya. Tazabzaba ya tazabzabut. Tazabzuban. Masdar sohinya, masdar biasanya. Apa wazan mudhari'nya nih? Ya ya tazab, zabu. Terus? Kemudian yang mudoroannya itu diganti dengan mim yang didomba. Diganti dengan mim yang didomba. Setelah itu? Di fathah sebelum huruf yang terakhir. Fathah. Mutazab zabun. Masdar mimnya. Paham tidak maksudnya ni? Masdar, masdar mim. Intasara. Berapa huruf kita bisa? Hisham? Intasara. Lima ya. Boleh nggak dia ikut wazan maf'alun? Maf'ilun? Kenapa nggak boleh ikut wazan maf'ilun? Sudah lebih dari tiga, tiga huruf. Bagaimana cara membuat masdarnya ini wazannya apa? Masdar mimnya. Enggak ada wazannya ya, koedahnya yang ada wazan enggak ada. Ya, koedahnya ada. Kalau apa wazannya nih? Enggak ada wazannya, koedahnya ada. Karena kalau kita buat wazan nanti baku hanya pada ini saja gitu, nggak bisa dipindahkan ke kasa kosakata yang lain, wazan yang lain gitu. Ya. Karena sudah lebih dari tiga huruf kita buat fi'il mudhari'nya. Intasara tabrakan. Tazab zaba eh intasoro Mudorinya apa Abu Syam yantasiru yantasiru setelah itu ya huruf a diganti dengan huruf mim di dhammah yantasiru berarti tadi berarti bacanya muntasiru setelah itu apa hurufnya di sini shod di fathah maka sudah menjadi isim muntasoro termin. Berarti kalau intasoro yantasiru intisoron bahwa muntasirun. Eh muntasorun. Paham ini? Nah, di sini karena anda tambahi karena musonif di sini ketika mendatangkan yang wazan lebih dari tiga huruf itu multako. Dia nggak menyebutkan asalnya, gambarannya gitu, perubahannya. Dia nggak menyebutkan ini fi'il madinya, ini fi'il mudhari'nya. Kemudian dibuatkan dengan enggak, dia hanya menyebutkan koeda gitu. Di situ kan multako Terus dia bilang ai al-iltiko. Al-iltiko itu masdarnya. Jadi maknanya multako itu sama dengan maknanya iltiko. Nah, anda lihat prosesnya. Kenapa jadi multako? Kan fiilnya tako. Ini fiil madinya ya. Sudah satu dua tiga lima huruf. Paham ini? Cara membuat dia il tako pindahkan ke fiil mudorinya. Berarti yal kaki. Ya. Kemudian setelah itu huruf mudro'a diganti dengan mim yang didoma Multaki. Kemudian sebelum huruf yang terakhir di fathah dan kalau sudah di fathah ini nggak mungkin ya di sini pasti alif. Karena fathah itu eh, alif setelahnya itu pasti adalah fathah bakal menjadi multako. Kan ya? Hah? Kalau antum nanti kalau antum maknakan dia isim maf'ul berarti maknanya sudah berbeda tentunya. Memang misalkan antum lihat seperti ini, dibaca multako sama dengan wazan dari isim maf'ul. Iltako artinya bertemu misalkan. Ya. Kalau multako antum anggap dia isim maf'ul artinya yang ditemukan. Gitu. Sedangkan di sini konteksnya bukan yang itu yang diinginkan gitu. Jadi meskipun antum gambarkan dia nanti seolah-olah seperti isim maf'ul, cuman dari sisi makna kan sudah berbeda. Ya. Seperti tadi apa? Muntasorun. Kalau intasoro, yantasiru, intisoran. Muntasirun, muntasorun. Paham? Nah, kalau misalkan tadi antum mau maknakan muntasorun. Berarti dia maknanya sama dengan makna isi maf'ul ya, eh lafadznya ya. Kalau antum maknakan berarti inta intasorun meminta pertolongan, kalau muntasorun yang diminta pertolongan. Sedangkan ketika yang diinginkan dari muntasorun di sini adalah pertolongan. Bukan diminta pertolongan gitu. Maknanya masdar. Ya, Lafad wazan sama, tapi koedahnya sudah berbeda. Kalau antum menjadikan dia isi maf'ul, maknanya pasti lain. Nah, tapi kalau antum menjadikan dia masdar, maknanya sama dengan intisoron. Nah, setidaknya kita sudah mengenal masdar mimi dan itulah kaidah yang kita ketahui. Ya, masdar mim adalah sebuah masdar yang diawali dengan huruf mim yang tambahan. Malhudhatun qad tuzadu alal masdari al-mimi ta'un marbutatun fi akhirih. Terkadang ditambahkan pada masdar mim tak marbu marbuto pada huruf terakhirnya seperti mahabbatun, mau'izatun, manfaatun, mafsadatun. Terkadang ditambahkan tak marbu to, Ya. Manfaat. Manfaat itu bahasa Arab. Manfaatun. Saya nanti ngasih manfaat sama antum bahasa Arab itu. Ya, jadi terkadang ditambahkan tak marbuto pada akhir dari masdar mimnya tadi. Kan aslinya nafa'a yanfa'u. Naf'an manfa'un masdar mimnya ya. Kemudian ditambahkan tak marbuto menjadi manfa'atun. Terkadang ada kosakata yang seperti itu. Anda belum lihat lagi di pembahasan yang lain. Apakah semua bisa ditambahkan ataukah nanti datang kosakata tertentu yang memang memakai tak marbuto gitu. Masdar mim tapi memang dilekatkan tak marbuto di situ. Karena kalau misalkan koedah menambahkan tak marbuto ini bebas, artinya nanti madrobun madrobatun. Tapi di sini kan kalau kita lihat konteksnya kode tuzadu Terkadang ditambahkan. Gitu. Artinya nggak semua bisa berlaku seperti itu dengan memakai tak marbuto.